Cut Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas gelagah wangi. kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran, kita tumpas kangkara murka, kita hancurkan Majapahit. naga wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, naskah karya S. Ijam, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. pembicaraan mengenai surat yang dikirimkan Empu Janardana untuk Endang Puspitasari, putri sulungnya. Mereka bicara di halaman belakang padepokan yang banyak ditanami umbi-umbian. Resi Wiyasa tampak mulai gusar ketika mendengar Empu Janardana membenarkan soal surat tersebut. Sementara Empu Janardana berusaha tetap sabar dan tenang tetap menghormati Resi Wiyasa sebagai kakak seperguruannya. Makanya sejak dulu kuanjurkan agar kamu segera menikah, Janardana. Hmm? Punya istri, membina keluarga, Maksudku, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Tapi kau masih nekat memujang terus. Inilah akibatnya menjadi bujang tua. Perjaka tua. Pikiranmu selalu ngelambrang kemana-mana. Dan secara jasmani maupun rohani, seorang bujang tua tidak bisa dikatakan sehat. Sekarang ini contohnya, Janardana. Bagaimana kamu bisa disebut sehat kalau sampai menulis surat pada Puspita Sari, keponakanmu sendiri. Untuk itu, aku minta maaf Kakang Wiasa. Kalau memang hal ini terjadi karena aku sedang sakit, sungguh-sungguh aku minta maaf. Tapi menurut perasaanku, aku tidak mengalami gangguan apapun. Aku sehat-sehat saja. Aku masih bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kamu menulis surat seperti itu pada Puspitasari, jelas salah Janardana. Itu tidak benar sama sekali. Kamu kan tahu siapa Puspitasari. Saya tahu, Kakang. Puspitasari adalah putri sulungmu. Saya kenal sudah sejak lama. Bahkan dulu ketika dia masih kecil, saya sering memomongnya, menggendongnya, sambil mengajaknya bermain di halaman belakang padepokan. Nah, syukur kalau ingatanmu masih cukup baik, Janardana. Tapi yang aku tidak mengerti soal surat itu. Sebentar, Janardana. Sebenarnya aku tidak ingin mencampuri urusan pribadimu. Mungkin kau sudah sering melakukannya pada gadis-gadis yang lain. Mungkin memang seperti itulah peri kehidupan seorang bujang tua. Terserah. Itu bukan urusanku. Kalau kau berbuat tidak senonoh pada gadis lain, kaulah sendiri yang akan menanggung akibatnya. Tapi kalau kau mempunyai niat berbuat tidak senonoh pada Puspita Sari, tentu saja aku tidak bisa tinggal diam, dana. Uh, sebentar, Kakang Biasa. Hmm. Apakah di dalam suratku tercantum kata-kata yang menyiratkan bahwa aku bermaksud tidak senonoh pada Puspita Sari? Surat itu hanya merupakan titik awal Janardana. Tapi aku kan tidak tahu isi hatimu. Aku tidak tahu apa yang kau simpan di balik suratmu itu. Kalau begitu, Kakang Biasa sudah tidak percaya lagi padaku. Apakah kesalahanku sudah demikian besar? Sehingga harus kehilangan kepercayaan dari saudara tuaku sendiri? Oh, sudah. Sekarang begini saja, Janardana. Aku tak ingin berpanjang lebar. Kedatanganku kemari hanya sekedar untuk menjernihkan perkara surat itu. Perkara yang kamu bawa ke Indra Kila. Setelah perkara ini jernih, maka masalah ini kuanggap selesai. Ya, terserah kakang biasa. Saya ikut saja. Baik. Sekarang kita selesaikan persoalan ini secara jantan. Kita sama-sama saudara seperguruan. Kita tahu arti sebuah kejujuran. Sekarang jawab pertanyaanku dengan jujur, Janatana. Apa maksudmu menulis surat seperti itu pada Puspita Maksudku sama, seperti yang tercantum dalam surat itu, Kakang Biasa. Aku tidak bermaksud menutup-nutupi sesuatu. Apa yang kutulis dalam surat itu benar-benar merupakan cerminan suara hatiku. Hmm. Jadi kau benar-benar jatuh cinta pada anak gadisku? Hmm? Semula aku sudah berusaha mencampakkan perasaan ganjil yang tiba-tiba muncul di hatiku, Kakang. Karena aku merasa tidak pantas mencintai Puspita Sari, yang sudah seperti keponakanku sendiri. Tapi entahlah, aku tidak mampu melakukannya. Semakin kucampakkan, Semakin jelas dan semakin tebal gambaran Puspita Sari di angan-angan pikiranku. Aku bahkan sempat mau pergi meninggalkan Antapura. Pergi sejauh-jauhnya. Agar segera bisa melupakan Puspita Sari. Tapi lalu, aku mempunyai pertimbangan lain. Aku mempunyai tanggung jawab yang cukup besar di Antapura di samping para cantrik. Juga aku masih harus mengasuh Woro Kembang Sore adik angkatku. Saat itu, bahkan aku sempat bertanya pada diriku sendiri, apakah Janardana sudah tidak waras lagi? Apakah aku sudah gila? Bukankah banyak gadis yang lain? Tapi mengapa harus Puspita Sari? <sighs> Baiklah, Janardana. Memang tidak ada salahnya orang jatuh cinta. Lalu setelah kau mencintai Puspita Sari, apa yang akan kau lakukan? Sebab bukankah cinta saja tidak cukup? Hmm? Jalan apa yang akan kau tempuh selanjutnya? Maaf Kakang Biasa. Soal itu aku belum bisa berpikir jernih. Aku sedang bingung. Kalau mau jujur, sebenarnya aku tidak tahu. Apa yang akan kulakukan sekarang ini? Maksudku, apakah kau akan cukup mencintai Puspita Sari tanpa punya keberanian yang lebih besar? Maksud kakang? Ah, kau memang benar-benar bodoh, Janardana. Tapi barangkali perjaga tuamu itu yang membuatmu tampak bodoh. Maksudku begini, Apakah kau tidak ingin menjadikan Puspitasari istrimu? Wah, Puspitasari menjadi istriku? Hmm. Apakah keinginan seperti itu tidak melambung terlampau tinggi, Kakang Biasa? <laughs> Tapi kau ingin mengambil Puspitasari menjadi istrimu? Kalaupun aku ingin, belum tentu Kakang Biasa merestuinya. Dan belum tentu Puspitasari menaruh hati padaku. Sudahlah kakang. Lebih baik kita lupakan saja peristiwa ini. Aku tidak ingin suasana menjadi semakin keruh. Biarlah. Aku akan berusaha melupakan Puspita Sari. Aku berjanji tidak akan mengganggunya dengan berkirim surat lagi. Sungguh kakang biasa. Aku melakukannya dengan hati yang tulus. Aku tak ingin persahabatan kita terputus di tengah jalan. Hanya karena perbuatanku yang ngawur hanya menuruti perasaan hati dan mengabaikan akal sehat. Uh, uh, sebentar, Janardana. Kupikir kalau kau benar-benar mencintai Puspita Sari, sebaiknya kau berani melamarnya. Seperti yang dulu pernah kulakukan pada mendiang istri. Ah, tapi Kakang, bukankah... Uh, bukankah lamaranku nanti tidak... tidak mungkin diterima? Lamaranmu memang bisa diterima. Tapi sebaliknya juga bisa ditolak Janardana. Kalau diterima, tentu saja semua akan berjalan dengan manis. Tapi kalau sampai ditolak, <sighs> waduh, aku tidak bisa membayangkannya. Alangkah malunya. Bagaimana nanti kata orang-orang, kata para cantrik di padepokan Antapura, maupun Indrakila? Mereka semua pasti akan memperguncikan kita sudahlah Kakang biasa. Oh, tidak, Janardana. Kalau kau mengatakan bahwa suratmu itu kau tulis dengan hati yang tulus, kau harus membuktikannya. Kau harus berani melamar putri sulungku. Kau harus berani berhadapan secara jantan. Tapi kalau kau berniat mundur sekarang ini, hal itu akan membuktikan bahwa kau seorang laki-laki pengecut, pembohong, dan pendusta. Jangan tersinggung, Janardana. Apa yang sampaikan ini semata-mata hanya untuk kebaikanmu juga. Hmm, baiklah. Sekarang begini saja. Soal aku gampang. Yang perlu kau ketahui ialah, apakah Puspitasari mau menjadi istrimu? Kalau misalnya Puspitasari menerima lamaranku, apakah Kakang Biasa juga akan setuju? <laughs> Mengapa tidak? Aku sudah terlalu tua untuk menjadi menantumu, Kakang. Perjodohan tidak tergantung dari umur. Sebagai seorang pendekar berpengalaman, pasti kau tahu bahwa nasib perjodohan manusia terletak di tangan yang maha kuasa. Pembicaraan mengenai surat Empu Janardana selesai dengan tuntas. Tak ada lagi ganjalan di antara dua orang sahabat seperguruan. Mereka berdua lalu makan bersama-sama di halaman pondok. Karena dirasa semuanya sudah cukup, Resi Wiyasa segera mohon diri. Dan sebentar kemudian, dia sudah meninggalkan padepokan Antahpura menuju padepokan Indrakila. Dewi? Iya, ya, sih. Kau tidak lihat kakakmu? Hmm. Di mana Puspita Sari? Di ruangan biliknya tidak ada, Yarsi. Uh, ah, ruangan biliknya kosong. Oh, mungkin Yunda pergi ke pancuran belakang. Atau barangkali Yunda sedang membakar dupa di puri sesaji. Uh, cari dia. Dan katakan bahwa aku menunggu di ruangan biliknya. Uh, baik, Ayarsi. Endang Kusuma Dewi bergegas melangkah ke belakang pondok. Tak lama kemudian, dia sudah kembali lagi bersama Endang Puspitasari. Resi biasa sudah duduk menunggu di lantai ruangan. Begitu melihat putri sulungnya masuk, laki-laki yang sudah lanjut usia itu melambaikan tangannya. Tutup pintunya Puspitasari. Iya, Ayah Resi. Nah, sekarang duduk di sini. Duduk baik-baik. Aku sudah ketemu dengan Adi Janardana. Kami berdua sudah membicarakan tentang surat itu. Um, maaf Ayah Resi. Apakah tidak sebaiknya Ayah Resi istirahat dulu barang sesaat? Saya lihat Ayah Resi capek sekali. Memang sudah seharusnya seperti ini, Puspitasari. Menjadi orang tua memang capek. Apalagi kalau dia harus mengurusi anak-anak perempuannya yang sudah berangkat dewasa. Ah, sudahlah. Nanti aku akan istirahat kalau sudah aku paparkan semuanya ini. Oh, kalau begitu baiklah. Lalu, apa hasil pembicaraan Ayah Resi dengan Paman Janardana? Semula aku marah sekali Hatiku tidak terima. Hmm? Dia berani berkirim surat padamu. Ya, bagaimana tidak? Aku bersusah payah membesarkanmu, dan aku mengemban amanat dari ibumu, bahwa aku sanggup menjagamu sampai akhirnya kamu bisa hidup mandiri. Tiba-tiba, semua ini dikacaukan oleh perbuatan adik seperguruanku sendiri. Ya, tentu saja aku marah setelah kudesak beberapa kali. Akhirnya Adi Janardana secara berterus terang mengakui bahwa dia sungguh-sungguh mencintaimu, Puspitasari. Sekarang tinggal bagaimana kamu sendiri? Hmm, saya tidak tahu harus bagaimana, Ayah. Sebab saya sudah lama kenal Paman Janardana. Lupakan soal hubungan kalian. Jangan menganggap lagi Janardana sebagai pamanmu. Tapi anggap dia sebagai seorang laki-laki. Nah, sekarang ada seorang laki-laki mencintaimu. Hmm? Dengan sepenuh hatinya. Bahkan dia sudah mengatakannya secara langsung padaku bahwa dia ingin melamarmu. Dia ingin menjadikanmu seorang istri Puspitasari. kamu bisa menolak atau sebaliknya juga bisa menerimanya. Bagaimana, Puspita Sari? Uh, Adi Janardana sudah jujur padaku. Sekarang kau juga harus jujur. Kau menyukainya? Hmm, hmm? Ampun, Ayah Resi. Saya belum bisa memastikannya sekarang. Saya bingung. Saya belum pernah mengalami hal-hal seperti ini. Hmm, tapi kau menyukainya? Saya tahu Paman Janardana orangnya baik. Hmm. Saya juga tahu dia seorang laki-laki yang tegar, berani, serta bertanggung jawab. Jadi menurutmu dia pantas menjadi suamimu? Uh, entahlah Ayah Resi. Tapi uh, kalau misalnya Ayah Resi menganggap Paman Janardana sesuai untuk Puspitasari, Hmm, saya menurut saja, Ayah. Kamu yang akan menjalankannya, Puspitasari. Bukan aku. Jadi kamu sendiri yang harus memutuskan. Kalau memang kamu menyukai Adi Janardana dan bersedia menjadi istrinya, oh, dengan senang hati aku akan meristuimu, Puspitasari. Dalam hal ini aku tidak ingin ada unsur paksaan sedikitpun. Kau bebas menentukan sikapmu. Kau bebas memilih. Sebab masa depanmu adalah milikmu sendiri. Oh, ampun, Ayah Resi. Apakah saya harus memberikan jawabannya sekarang? Ya, sebaiknya persoalan ini segera diselesaikan. Jangan diundur-undur dan jangan disimpan terlalu lama. Nanti akan menjadi perguncingan orang. Nah, karena itu sebaiknya aku segera mengambil keputusan Puspitasari. Berikan jawaban sesuai kata hatimu. Aku tidak akan menekan, memaksamu, atau mempengaruhimu. Tentukan sendiri pilihanmu. Hmm, eh, kalau begitu, baiklah Ayah Resi. Kalau memang menurut Ayah Resi, Paman Janardana cocok menjadi suami Puspita Sari, saya bersedia menerimanya, hmm. Ayah. <laughs> Bagus, anakku. Hmm? bagus, bagus. <laughs> Mudah-mudahan pilihanmu dikaruniai keberuntungan oleh para dewa Elsa merasa lega. Dadanya terasa longgar. Dia lalu meninggalkan ruangan bilik putri sulungnya, kemudian masuk ke ruangan bilik pribadinya. Sekarang dia bisa istirahat dengan tenang. Tak ada lagi persoalan yang mengganjal. Tampaknya semua akan berjalan dengan lancar. Namun benarkah demikian? Saudara pendengar, Demikianlah seri ke-34 Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi yang kali ini didukung oleh para pemain with Hendra sebagai Resi Wiyasa, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? bagaimana nasib Endang Kusuma Dewi, gadis cantik putri bungsu Siwiyasa yang juga jatuh hati pada Empu Janardana. Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.